bukan dalam bentuk pembatasan. Cuman 10 tersebut yang paling masyhurnya dan yang paling banyak orang terjatuh di dalamnya. Barakallahu fikum. Yang pertama kata beliau al-awwal, yang pertama asyirku fi ibadatillahi taala. Naam, yaitu berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa min a'dhamin nawaqid li khatrihi. Bahwasanya Syirik ini termasuk apa? Pembatal keislaman yang paling besar karena bahayanya. Jadi jangan sampai kita terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu terbagi menjadi dua. Sebagaimana yang sering kita dengar. Ada syirik akbar, ada syirik asgar. Ada musyrik akbar, ini syirik yang apa? Yang menghapuskan semua amalan. Jadi semula dia berada di atas amalan-amalan yang mulia, amalan ketaatan, namun ketika dia berbuat syirik-syirik akbar atau diantaranya murtad dari jalan Allah Subhanahu wa taala, murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala, maka hangus semua amalan-amalan yang selama ini dia kerjakan. Itu syirik akbar ya. Adapun syirik asghar, dia membatalkan amalan yang tercampuri kesyirikan tersebut. Karena syirik asghar disebutkan oleh Rasulullah di antaranya apa? Arya. Akhwafu ma'alaikum Eh, atau sesuatu yang aku takutkan pada kalian adalah apa? Asyirkul asghar. Fasuila anhu. Naam. Kemudian ketika itu ditanya, apa syirik asghar? Faqala arya. Syirik asghar itu adalah riya. Kemudian apa itu riya? arya huwa ayya'mal ar-rajulu amalan nam li ajli an yanzura an yanzura ilahin nas. Itu. Ayya'mal ar-rajulu amalan li ajli an yanzura ilaihin nas. Hati-hati seperti ini. Jadi riya itu adalah seseorang beramal dengan sebuah amalan dalam rangka agar manusia melihat padanya. Dia sholat, bersodakoh, berpuasa agar mendapat pujian manusia. Biar dilihat manusia, dikatakan orang ini ahlu ibadah. Dikatakan orang ini Masya Allah puasanya. Orang ini Masya Allah dermawan sekali, bersodakoh. Nah, seperti itu. Hati-hati. Kalau dia bersodakoh, beramal dengan sebuah amalan agar dilihat manusia, dipuji manusia, mengharapkan wajah manusia, itu namanya riya, menghapuskan amalan yang diamalkan waktu itu. Barakallahu fikum seperti itu. Naam. Kita baca syarahnya. Qala syarih Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala. Naam. A'zamu anwa'ir riddah asyirku fi ibadatillah. Termasuk jenis-jenis kemurtadan yang paling besar adalah berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyirikan itu maknanya apa? Maknanya pada asalnya kesyirikan itu yaitu syirik akbar ada taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Naam. Perhatikan syirik itu adalah apa? Taswiyatu ghairillahi billah. Menyamakan yang selain Allah itu dengan Allah, bayangkan. Yang selain Allah disamakan dengan Allah. Fima huwa pada perkara yang min isilah Pada perkara yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala seperti mencipta, hmm, memberi rezeki disamakan. Jadi dia menyamakan batu itu seperti Allah contohnya atau dia menyamakan berhala-berhala itu seperti Allah atau menyamakan bulan, bintang, matahari itu seperti Allah di dalam mencipta, memberi rezeki dan semisalnya atau di dalam keberhakan untuk diibadahi, disamaratakan. Allah Ta'ala juga berhak diibadahi, batu juga iya, kata mereka ya. Itu namanya syirik. Taswiyatu khairillahi billah, fima huwa min khasa'isillah. Menyamakan yang selain Allah dengan Allah Ta'ala, pada perkara yang itu merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara kekhususan yang paling khusus adalah apa? Adalah keberhakan untuk diibadahi. Jangan sampai kita menyamakan atau beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kata beliau, bi an ya'budu ma'allahi ghairah, yaitu seseorang beribadah bersama Allah dengan yang lainnya. an yadbaha li ghairillah, seperti dia nah membuat sembelihan nah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Au yang li ghairillah, atau dia bernadar untuk selain Allah taala. Au yasjuda li ghairillah, atau dia itu bersujud untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Au yastaghitha bi khairillah fi ma la alaihi illallah atau beristighosah meminta perlindungan dengan selain Allah taala pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Itu semuanya adalah jenis-jenis kesyirikan. Namun kalau boleh tidak kita minta tolong pada manusia, minta bantuan pada manusia, minta perlindungan pada manusia, boleh atau tidak? Boleh ya, ketika terpenuhi padanya tiga syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah ayyakuna hayyan Pertama, orangnya harus hidup. Yang kedua, ayyakuna qadiran. Yang kedua, orang tersebut mampu, mampu memberikan pertolongan, mampu memberikan perlindungan, enggak masalah. Yang ketiga apa? Ayyakuna hadiran. Orangnya hadir. Hadir dalam artian bisa memberikan bantuan, naam terhadap apa yang diminta pertolongan tersebut. Barakallahu fikum seperti itu. Tiga syarat inilah seseorang diperbolehkan minta bantuan atau pertolongan pada perkara yang dimampu naam eh, daripada perkara yang apa yang manusia itu mampu untuk menolongnya. Adapun perkara yang tidak mampu atau tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diperbolehkan kita meminta berselain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kata beliau, "Hadza a'dhamu anwa'ir riddah." Inilah jenis kemurtadan yang paling besar. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, faqad harramallahu alaihi jannah. Sungguh Allah taala telah mengharamkan bagi dia surga. Bayangkan. Surga itu kalau sudah diharamkan pada seorang hamba, naudzubillah. Jangan tanya lagi karena surga kenikmatan surga itu yang paling rendah dalam artian yang paling bawah itu 10 kali dunia dan seisinya. Nah, itu yang paling rendah ya. Jadi ini diharamkan. Kalau diharamkan sudah nggak dapat surga sama sekali. Mencium baunya aja tidak gitu loh. Nah, kemudian apa? Wa ma'wahun nar, naudzubillah. Dan tempat kembalinya neraka. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh Allah telah haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya neraka. Nah, dan jangan membayangkan eh, azab ancaman neraka ini yang paling ringan saja sebagaimana sudah kita sebutkan apa? Menginjak berdiri di atas bara api hingga otaknya mendidih. Seperti azab yang ditimpakan kepada siapa? Pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Talib namanya adalah Abdul Manaf. Abu Talib namanya Abdul Manaf ya. Adapun Abdul Muthalib namanya siapa? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamad. Sebutkan dalam kitab-kitab tawarikh sejarah-sejarah itu, sejarah Islam berkaitan masalah kehidupan Rasulullah SAW dan keluarganya. Nah, jadi Abdul Muthalib itu kakeknya, namanya adalah Syaibatul Hamd. Syaibatul Hamd. Nah, Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamd. Nah, barakallahu fikum. Jadi hati-hati kesyirikan ini. Kemudian firman Allah Ta'ala Naam dilanjutkan dengan firman-Nya wa ma'wahun nar wa ma lidh min ansar dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong. Tidak ada penolong bagi orang-orang zalim. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan orang zalim di situ? Yang dimaksud dengan orang-orang zalim di situ adalah orang-orang yang berbuat syirik. Karena terkadang adzulmu di makna apa? Asyirku. Paham ya? Terkadang kedzaliman itu maknanya adalah kesyirikan. Sebagaimana ucapan Luqman al-Hakim ketika menasihati anaknya wa id qala luqmanu ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim nah, dalam surat Luqman itu wa id qala luqmanu ibnihi ketika Luqman al-Hakim berkata kepada anaknya nah wa huwa ya'iduhu dalam keadaan Luqman itu menasihati anaknya jadi seorang bapak menasihati anaknya apa katanya ya bunayya la tusyrik billah Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang besar. Kedzaliman yang sangat besar. Jadi asyirku maknanya apa? Adzulm. Terkadang adzulm maknanya syirik. Mafhum insyaallah ya? Naam seperti itu. Kemudian juga firman Allah Ta'ala Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ay bisyirkin Nah, dan orang-orang yang beriman atau orang-orang yang beriman yang mereka tidak mengotori keimanan mereka dengan apa? Dengan dulmin ay eh, syirkin, dengan kesyirikan. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah. Barakallahu fiikum seperti itu. Kemudian berikutnya innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik dan Allah taala akan mengampuni apa? dosa-dosa yang selain syirik bagi siapa yang Allah taala kehendaki dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sungguh dia telah membuat kedustaan dengan dosa yang besar. Mahfum insyaallah ya. Jadi jangan sampai ada enam perasaan atau sangkaan bahwasanya Allah taala itu berbuat zalim pada hambanya. Tidak. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha adil, tidak berbuat zalim kepada hambanya. Wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Dan tidak Rabbmu berbuat zalim kepada hambanya. Naam. Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Dalam hadis qudsi Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi apa? Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi Perhatikan sini. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Jadi Allah Ta'ala nggak mungkin zalim kepada hambanya. Jadi semua azab yang diberikan kepada hamba itu karena layak dan pantas untuk diberi apa? Diberi hukuman. Nah, seperti itu. Jadi dalam ayat ini perhatikan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Ini bagi siapa? Bagi orang yang sebelum meninggalnya tidak taubat. Jadi bagi orang yang meninggal dalam keadaan kesyirikan, kekufuran itu nggak diampuni dosanya. Terus bagaimana kalau seandainya dia meninggal dalam keadaan sudah bertobat, eh, kembali bertauhid, tidak berbuat syirik, diampuni atau tidak? Diampuni ya. Diampuni. Dalilnya mana? Dalilnya adalah keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah" itu. Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an itu syahidnya. Ngam ya? Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Syahidnya mana? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni semua dosa. Hatta dosa syirik diampuni. Tapi dengan syarat apa? Bertaubat sebelum meninggalnya. Itu. Syaratnya bertobat sebelum meninggalnya. Barakallahu fikum seperti itu. Kemudian berikutnya ayat yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan, "Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah taala, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan jauh sekali. Kenapa demikian? Karena dia akan dijauhkan dari surga. Berarti dia itu sesat tapi jauh sekali sesatnya. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Jangan sampai kita dijauhkan dari surga. Karena surga itu ya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah hadis qudsi, apa kata Allah Taala? Allah Taala berfirman dalam hadis qudsi mengatakan, "A'dadtu li ibadiyas salihin ma la ainun ra'at wa la sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Apa artinya? Artinya adalah Allah Ta'ala mengatakan, aku telah siapkan untuk hamba-hambaku orang-orang saleh. Nah, apa yang dipersiapkan itu? Adalah surga. Apa sifatnya? Mala ainun ra'at. Ngam? Mala ainun ra'at wala udrun sami'at wala khatra ala qalbi bashar. Jadi surga itu adalah sesuatu yang belum pernah mata melihat. Kita belum pernah melihat surga kan? Belum. Kemudian wala udrun sami'at. Belum pernah juga telinga kita mendengar bagaimana suara di surga itu. Belum pernah mendengar. Wala khatra ala qalbi bashar dan belum pernah terpetik pada benak manusia. Itulah surga. Nah, jangan sampai kita dijauhkan dari surga Allah Subhanahu wa taala karena di surga itu ya kenikmatannya sangat besar sekali. Kalau kita ceritakan panjang lebar, nah itu nggak ada selesainya. Kenapa? Karena memang nikmatnya itu subhanallah. Nah, kalau kita bandingkan dengan penduduk dunia jauh dan beda dengan penduduk surga. Penduduk dunia sebagai contoh ya, penduduk dunia itu kalau makan kenyang minum kenyang, nanti masih kencing atau juga masih bisa apa? buang air besar contohnya. Nah, dan itu pun tidak apa? tidak menutup kemungkinan bau. Nah, tapi penduduk surga itu, penduduk surga makan sepuasnya, minum se Nah, sesukanya itu semuanya tidak apa? Tidak menjadi kotoran, tapi menjadi keringat yang baunya itu baunya tidak bau busuk tidak, tapi baunya bau misik. Nah, keringat yang baunya bau misik itu penduduk surga ya. Yang itu yang kita harapkan dan yang itu yang kita na'am cari. Semoga kita termasuk penduduk surga. Kata beliau di sini, fasyirku huwa akhtaru anwa'ir riddah. Maka kesyirikan itu adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya. naam jenis kemurtadan yang paling berbahaya. Wa huwa an ya'budu ghairallahi bi ayyi naw'in min anwa'i ibadat. Yaitu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan apa? dengan berbagai macam jenis ibadah. Perhatikan ini. Jadi kesyirikan itu adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya, yaitu beribadah kepada selain Allah taala dengan berbagai macam jenis daripada jenis-jenis ibadah, seperti berdoa, berdoa, wadzabah, naam sesembelihan, wan bin nadri atau bernadar, bil istighosah, meminta perlindungan, wal isti'anah, minta pertolongan, fima la yaqdir alaihi illallah, tapi pada perkara yang tidak dimampu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kesyirikan. Yad'ul mauta, berdoa kepada orang-orang sudah mati. Nah, yastaghitsu bil kubur, meminta perlindungan, beristighwat dengan kuburan-kuburan. Yastanjitu bil amwat, menyeru, memanggil-manggil orang-orang sudah mati, sudah mati dikubur dipanggil-panggil. Nah, mungkin wali fulan, eh, kiai fulan atau syekh fulan dipanggil-panggil Hada huwa akhtaru anwa'ir riddah wa a'zamuha. Ini adalah jenis kemurtadan yang paling berbahaya dan paling besar. Wa hadha 'alaihi katsirun mimman yad'un al-Islam. Dan yang seperti ini, enam kebanyakan orang yang mereka mengaku dirinya adalah Islam seperti ini. Kami itu muslimin, kami itu orang Islam, aku beragama Islam tapi menyeru pada kuburan, meminta pada kuburan, meminta pada para wali, meminta kepada siapa? bebatuan dan semisalnya. Naam. adriha adrihah wa yatufuna biha. Mereka ini orang-orang yang mengaku Islam ini, mereka membangun adriha. Apa adriha itu? Bangunan-bangunan. Nah, membangun semacam bangunan-bangunan, semacam kuburan dibangun, eh, kemudian di rumah-rumah kecil dibikin di atas kuburan itu. Nah, wa yatufuna biha. Kemudian setelah dibangun apa? Mereka berkeliling dengan ya, berkeliling di tempat tersebut. Wayat yadbahuna laha bahkan mereka menyembelih apa? sesembelihan di sisinya untuknya. Menyembelih sapi atau kerbau atau menyembelih onta atau menyembelih keledai. Nah, kemudian apa? diserahkan untuk bangunan-bangunan tersebut. Nauzubillah ya. Wayang yanzuruna laha dan bahkan mereka bernadar untuknya. Nah, wa rabuna ilaiha dan bahkan mereka menjadikan apa? mendekatan diri mereka untuknya jadikan perantara gitu loh. ya Yaqulun mereka mengatakan li annaha tuqarribuhum ilallah katanya. Sesungguhnya bangunan-bangunan itu, nah, bangunan-bangunan yang dikeramatkan itu katanya apa? Bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah taala. Bohong. Ini kadzab ya ini, pendusta seperti ini. Enggak jangan diterima. Jangan diturutin. Semua itu adalah hawa nafsu mereka. Kalau kita ngikuti kebanyakan manusia, sesat nggak kita? Jelas karena kebanyakan manusia mereka yang diikuti adalah hawa nafsu dan akal-akal yang jauh daripada syariat. Allah Ta'ala berfirman, Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabinillah. Dan jika engkau mengikuti kebanyakan mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikuti kebanyakan manusia ya. Bahwasanya al-haqqu la bil kasrah wala bil killah. Kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya pengikut tidak pula sedikitnya pengikut. Wa innamal haqqu yuzan bitamassukihi bil kitab was sunnah bi fahmi salaful ummah. Perhatikan itu. Nah, namun kebenaran itu diukur dengan apa? Ditimbang dengan berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itulah kebenaran. Bukan banyaknya pengikut, bukannya sedikit pengikut juga. Nah, kenapa sih? Karena kalau kita jumpai ya, nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali penyebutan tentang kebanyakan orang itu lalai, kebanyakan orang nggak tahu, kebanyakan orang tidak bersyukur. Walakin aksaran nasi layak alamun, walakin aksaran nasi layak syukurun, ya kan? Nah seperti itu. Kemudian yang sedikit tidak selamanya benar juga, karena ada juga yang sedikit tapi malas-malasan ada juga. Ya, sedikit tapi tidak bersyukur juga ada. Nah seperti itu. Nah, qalilan ma tadhakkarun, sedikit juga itu kan? Nah, jadi tidak selama-lamanya yang sedikit itu benar. Tapi kebenaran diukur dengan apa? Diukur dengan berpegang teguhnya dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, generasi dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Dikit lagi. Naam, hum yataqarrabuna laha. Mereka mendekatkan diri untuk bangunan tersebut. Wahya za'mihim taqarrubu tuqarribuhum ilallah. Yang mana bangunan tadi dengan sangkaan mereka bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Limadha? Ngam lam yataqarrabu ila Allah minal asl. Kenapa mereka itu tidak mau? Kenapa mereka tidak mau mendekatkan diri kepada Allah taala dari asalnya sudah? Enggak usah pakai bangunan-bangunan. Wa yatrukuna hadil matahat dan kemudian mereka meninggalkan bangunan-bangunan ini. Liyataqarrabu ila Allah agar mereka Nah, hendaklah mereka atau agar mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala Nah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Taala fa innahu qaribun mujib. Karena Allah Taala itu apa? Dekat dan mengabulkan doa. Nah, sebagaimana firman Allah Taala apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i dadaan da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Itu firman Allah Taala. Perhatikan, apabila hamba-hambaku itu tanya kepadamu tentang diriku, katakanlah diriku itu dekat Allah Ta'ala itu dekat dan aku mengabulkan doanya orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku tuh bayangkan Allah Ta'ala akan mengabulkan doanya orang yang berdoa terutama apa sepertiga malam terakhir usahakan bangun bangun malam ya, sholat berdoa jangan sampai terlupakan kalau tidak mampu bangun malam dan khawatir tidak bisa bangun sholat diawalkan sebelum tidur sholat qiyamul lail dua rakaat tahajud satu rakaat witir nggak masalah Nah, tapi kalau bisa bangun ke malam terakhir, itulah yang afdal karena bertepatan dengan turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa sulutul lail al-akhir." Karena sesungguhnya Allah taala turun ke langit dunia nah ketika menjelang sepertiga malam terakhir. Nah, sekitar jam 3, setengah 3, setengah 4 itu insya Allah masih, masih masuk dalam sepertiga malam terakhir. Kemudian apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala? Allah Ta'ala mengatakan, Man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yad'uni fa'astajibalah, wa man, man na'am yaghfiruli, wa man yastaghfiruni fa'akhfirullah. Bayangkan itu. Tiga permasalahan yang Allah Ta'ala janjikan. Barang siapa berdoa kepadaku, aku kabulkan dan barang siapa yang Naam meminta kepadaku aku beri dan barang siapa yang minta ampun kepadaku aku ampuni. Naam. Kata beliau, "Limada tataqarrabuna lil makhluqin?" Kenapa mereka atau kalian itu malah mendekatan diri kepada makhluk-makhluk? Wa taqulun. Kemudian kalian mengatakan, "Al makhluqun." Naam yuqarribunana ilallah. Justru makhluk-makhluk itu yang bisa mendekatan diri kita kepada Allah. Halillahu jalla wa ba'id. Apakah Allah Ta'ala itu jauh? Kita katakan pada dia ya. Apakah Allah Ta'ala itu jauh kok kalian harus memakai perantara-perantara? Halillahu aghlaqa abwabah. Apakah Allah Ta'ala itu menutup pintu-pintu langit? Halillahu la wa la yasma' khalqah. Ataukah Allah Ta'ala tidak mendengar atau tidak mengetahui makhluknya? Wala yara ma yaf'alun. Ataukah Allah Ta'ala tidak melihat apa yang mereka perbuat? Ini semuanya mereka ana yakin tidak bisa menjawab. Kenapa? Karena mereka ketika berbuat seperti itu dengan hawa nafsu mereka atau dengan syubhat-syubhat syaitaniyah yang mereka mengatakan kita ini dosanya banyak, kita ini banyak berdosa sehingga kalau kita langsung meminta pada Allah Taala itu malu. Sehingga kita harus bangun sebuah bangunan di atas kuburan para wali atau kita meminta melalui orang-orang soleh. Nah, karena orang soleh itu lebih dekat kepada Allah Taala. Nah, jangan percaya dengan ucapan mereka